seperti ini supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk kepada dan salafiyin. Perlu kita jelaskan duduk masalah yang sebenarnya. Ketika ditanyakan kepada para ulama tentang sebagian asatidah salafiyin yang membolehkan mendengarkan radio roja dengan alasan untuk meminimalisir kemungkaran di tengah-tengah orang awam, maka ulama salafiyin membolehkan bagi orang awam. Ini adalah fatwa yang tidak atau kurang disampaikan kepada umat, khususnya kepada salafiyin, sehingga menimbulkan apa? Persangka yang sangat buruk kepada asatidah salafiyin yang membolehkan. Dan perlu saya sebutkan, ada salah ini yang membolehkan diantaranya Ustadzul Qarnain. Yang beliau baru-baru ini mengunjungi para ulama di Yaman. Demikian pula di Saudi Arabia dan diterima dengan baik. Bahkan di Ma'had Darul Hadis di Fius yang dipimpin oleh Syekh Rahman Al-Adani Hafizahullah Ta'ala Beliau Ustazul Karnain diberikan kesempatan Untuk menyampaikan nasihat Dan dipanggil oleh Syekh Sebagai ulama dari Indonesia Saya bukan mengangkat-ngangkat atau memuji-muji orang Cuman agar ikhwan tahu Dan mengenal Ustaz-Ustaz kita Yang mungkin Sebagian orang di sini maupun di tempat lain itu sudah termakan dengan isu-isu jelek tentang Ustaz Zulkarnain. Demikian pula Ustaz Abdul Bar. Demikian pula Ustaz Barni. Dan beberapa asatidah khususnya yang di Jakarta di mana Radio Roja itu besar mereka itu membolehkan mendengarkan Radio Roja untuk orang-orang awam. Adapun untuk salafi dilarang. Dari mana mereka dapatkan itu? Pertama sekali, setelah melihat kondisi masyarakat, memang itu yang dituntut. Yang kedua, sudah ditanyakan kepada Asyikh Abdul Al-Mar'i, Hafizahullah Ta'ala. Jangan dikira hanya pendapat mereka saja. Tapi itu fatwa Syekh. Seperti yang disampaikan para asatidah. Demikian pula sebagian menyampaikan kepada anak. Itu juga yang dikatakan oleh Syekh Khalid Az-Zafiri. Tetapi saya tidak mendengarkan langsung dari orang yang mendengarkan dari Syekh. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون daripada dia setiap hari bergelimang dengan kesyirikan dan kebidaan yang lebih besar mending dia dengan radio roja supaya kesyirikannya hilang dan ini sesuatu yang bukan sekedar perkiraan belaka tetapi sudah terbukti sekali. Puluhan orang, mungkin ratusan orang yang tadinya memiliki kesyirikan, setelah dia mendengarkan radio roja, dia tinggalkan kesyirikannya. Walaupun mungkin dia termakan dengan penyimpangan yang ada pada radio roja, tetapi itu lebih mending daripada dia terus menerus dengan kesyirikannya. masalah Jafar Umar Talib. Sampai kepada saya sebuah ucapan. Bahwasanya Syekh Rudi mengatakan tentang Ja'far Umar Talib, nasahtu nasahtu. Saya telah menasihatinya, saya telah menasihatinya. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Atau kalimat yang semisalnya. Ini saya katakan sangat disayangkan sekali disampaikan kepada khalayak umum. Apalagi pendengar radio. Sebab ini ucapan yang mengandung kebatilan. Mengandung penyimpangan di dalam masalah akidah. Walaupun mungkin terhadap orang yang mengucapkannya kita berprasangka baik. Insya Allah dia menginginkan makna yang baik. Meskipun dalam kalimat seperti itu sulit ditakwil kepada makna yang baik, tapi tetap kita bawa ucapan saudara kita kepada makna yang baik. Ucapan seperti ini mengandung bermacam makna dan makna yang saya khawatirkan akan ditangkap oleh orang awam. Inilah yang melatar belakangi perlu saya jelaskan. Walaupun si pembicara tidak memaksudkan makna itu. Tetapi saya khawatir orang awam akan menangkap kepada makna yang salah. Yaitu tidak ada lagi pintu tobat untuk siapa? Allah sudah menutup pintu tobatnya. Kan begitu? Saya sudah nasihati, saya sudah nasihati. Tidak ada harapan lagi. sebelum saya jelaskan tentang kebatilan ucapan tersebut, maksudnya kebatilan pada apa namanya tangkapannya orang awam, pemahamannya orang awam, tasawur orang awam. Saya tidak menuduh orang yang mengucapkannya memaksudkan batil. Sebelum itu saya katakan, saya telah berusaha untuk bertanya kepada asatidah yang hadir langsung dalam pertemuan dengan Syekh Rabi. Apakah benar Syekh Rabi mengucapkan ucapan tersebut tidak ada harapan lagi? Semua ustadz yang berhasil saya hubungi mengatakan tidak ada ucapan seperti itu. Tidak ada Ucapan seperti itu. Bahkan ustadz yang memiliki rekaman yang masih bisa kita dengar insya Allah taala akan dikirim ke saya. Namun sampai saya berbicara di sini belum dikirim. Kalau antum mau dengarkan insya Allah, kalau sudah dikirim saya perdengarkan. Ustaz tersebut, yaitu Ustaz Abdul Mu'ti, Abdul Mu'ti Jogja. Mengatakan tidak ada ucapan seperti ini. Tidak ada ucapan seperti itu dari Syekh Robi, hafizahullah taala. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون نخلق ما كانه يشعر الناس باب الطوبه لجعفر مغلق مغلق هذا فقط كانه يشعر للناس جعفر هذا ما يستطيع ان يطوف ولا يكمل توبته الله يسعدك الركون يتم ثم لا يدعو اليه ايوه جعفر الم في المصحف والمصحف والمصحف ما عندي امل فيه ان ان يكون الله مستمر ولا Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya disebutkan oleh Imam Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah seperti dilihatkan oleh Ibnu Battah juga Ibnu Muflih menyebutkan dalam adab syariah dari Imam Ahmad Iza ra'aita syab awwalu ma yansha' ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh kalau kamu lihat orang itu atau anak muda. Dari awal dia mulai senang dakwah, ya, semula mungkin dalam kemaksiatan atau jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan, rusak. Awal dia kenal dakwah, kenal kebaikan. Kalau kemudian dia bersama ahlu sunnah wal jamaah, kata Amr bin Qais, farjuhu berharaplah baik darinya. Ketika dia dirangkul oleh ahlu sunnah bersama ahlu sunnah. Wa idha ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah fai asmin. Tapi kalau kamu lihat dia bersama ahlul bid'ah putus asalah darinya. Udah sulit. Illa masya Allah tentunya kecuali Allah kehendaki lain. Tapi kalau dari awal yang merekrut dia, yang dia dengar, yang dia baca, yang dia ikuti dari mereka, ahlul bid'ah dan hizbiyin, putus asa kamu darinya. Fa inna syab ala awwali nusyu'ih. Karena orang itu, apa anak muda itu, tergantung dari awal langkahnya. Kemana? Bersama siapa? Itu yang akan menentukan pernyataan Imam Ahmad, pernyataan Amr bin Qais al-Mulai dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah, dinukilkan oleh Ibnu Muflih, ada empat a'immah. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlu Sunnah, Imam Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullah, sahibul ibana imam uh, tadi Imam Amr ibn Qais Imam Ahmad ibn Battah dan Imam Ibn Muflih rahimahullahu taala empat a'imah menukilkan ini di satu sisi ada pelajaran ketika Beliau katakan fai asminhu Udah putus asa kamu darinya. Bukan berarti orang itu putus asa dari rahmat Allah tidak berharap bukan. Tapi yang dimaksud sulit anak ini untuk kemudian nantinya jadi baik. Sulit untuk kemudian akan berubah untuk bisa dinasehati. Yang dari awal sudah terdidik, terbentuk oleh kebidaan dan hizbiyah. Ucapan semacam ini ID biasa dan tidak ada pengingkaran. Oke, kemudian salah satu dari juhala ketika mendengar perkataan Syekhuna Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah ketika beliau berbicara tentang Ja'far bin Talib Adapun Ja'far, aku sudah putus asa darinya. Karena sudah dinasehati, dinasehati sekian kali, tetap saja seperti itu. Lalu si jahil mengatakan perkataan Syekh Robi, aku putus asa darinya, ini menyalahi akidah. Putus asa. Hmm. wah oh, ini bertentangan, dia bawakan ayat hadis bahlul. Jahil wala paham pernyataan a'immah. Wala dia mengerti ucapan para ulama. Ya subhanallah. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا